ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف kita ulang ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم سمع سمع. ولا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Sama-sama. Ini sudah mapan. Sudah bisa pindah ke kira Hamzah. Saya belum. Belum bisa. Ini kalau Siapa yang siap angkat tangan? Baca dulu gerak waras begitu. Kalau sudah mapan gerak waras, insya Allah Hamzah mudah lah. Seperti tadi kita sebutkan pada qadaya isu minal akhirah, sakta minal akhirah. Demikian pula min ashabil kubur. Allah yusyrikna billahi mana? Saya kalau berhenti. Atau saya. Tapi kalau terus syai awwala yusyrikna. Awwala yusyrikna tanpa gunnah. Dan kita lihat di surah Al-Hasr Perselisihan yang pertama dilihat pada ayat 14. Tahsabuhum dibaca apa? Tahsibuhum. Ayat 16 Inniya akhafullah Inni menjadi inniya. Akhafullah Rabbal Alamin. Kalau kita baca lakum dinukum waliyadin lakum dinukum walidin waliya kita baca waliya sama dengan sini ini ya akhafu nah sekarang coba dulu kalau sudah mapan kita bisa pindah Baca surah Al-Hasr sama-sama. dan dari basmalah. Nah, mulai. lihat pada setiap ra mutatarrifah, ra yang berharokat kasroh di ujung di situ. Aslinya dari mindier, enggak menjadi imalah, mindierihim. Hmm, masih salah, hmm, satu salah sudah. mulai sekali lagi. Waladhi Nah, fa'atahumullah. Baik, berikutnya. Ar-ru'b. Kalau kalau ulang sekali. Wa qadhafa apa? Ra ketarifah, harakatnya kasroh Fatabiru tipis roknya. Fatabiru ya ulil besar. Nah, sama-sama. nakal ya ulil absar sama-sama teruskan Am, An-Nair. Taib, Tarifah. Berikutnya. kembali kembali dilihat mili nati nau nakal situ alanya panjang takbiran juga banyak yang keliru takbirannya awal itu pasti awal menyebutkan siapa menyebutkan majaisnya dibaca pendek-pendek siapa yang menyebutkan ولا نعبد إلا ولا نعبد إلا إياه banyak keliru itu kita bagi kalau hafaz illahnya baca panjang pendek nah panjang wala na'budu illa iyyan yang lebih indah dibaca panjang lebih indah. Wala na'budu illa iya. Lebih, lebih bagus daripada wala na'budu illa iya. Nah, panjang lebih bagus. Sebagian belum bisa membedakan mana yang fasil. Sama dengan ini diperhatikan alanya baca panjang Berhenti pada usulia, berhenti pada usulia. Coba diulang kembali. Maka sama-sama. terus saja ini yang pasnya kuat apa itu. Kalau kuat berhenti wala rikab. Nah berikutnya walakin Allah Tipis apa tebal roknya? Tipis karena sebelumnya ya sukun, qadir, meringis mesin. Baca tipis. Sekali lagi dimerojah kembali, dimerojah kembali. Ya, sebelum mungkin kalau kita pindah itu nanti malah kurang bagus. Wong Jawa ngarani telone mogol, mogol nanda. Masak ketela belum mateng. Jadi keras. Nah. Jadi tidak enak dimakan. Sama dan ini belum jadi kira waras. Pindah lagi, ini kira warasnya akhirnya banyak keliru. Ketika lomba kenapa ada yang pakai kira waras? Kira yang paling bagus, paling indah. Ini Kira waras, yang banyak panjangnya. Tapi insya Allah sampai sini.